Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang peristiwa yang besar yang terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang merupakan perjalanan yang mulia perjalanan yang agung yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj tersebut dengan ruh dan jasad beliau dalam waktu satu malam dan beliau pun melihat sekian banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya dan termasuk di antara kejadian yang besar dalam peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan wajibnya salat lima waktu kepada umatnya yang sebelumnya 50 kali salat sehari semalam kemudian beliau bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam dan beliau mengatakan inna ummataka la tutiqu dhalik sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan hal itu maka beliau pun meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Rabb untuk diberi keringanan sehingga terus mendapatkan pengurangan dan pengurangan dari 40 kali salat menjadi 30, jadi 20, 10. Lalu kemudian ditetapkanlah salat lima waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khaffaftu an ibadi wa amdaitu fariidati wa khaffaftu an ibadi." Aku aku telah menetapkan kewajiban kepada hamba-hambaku dan aku telah meringankan hal itu dari hamba-hambaku pada saat mereka hendak melaksanakannya. Dan telah kita sebutkan pula perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam peristiwa tersebut maka terjadi khilaf di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah namun yang zahir dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak melihat Allah jalla wa ala bahkan tatkala beliau ditanya hal ra'aita rabbak apakah engkau melihat Rabbmu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab nurun an arah cahaya yang aku lihat. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Tabaraka wa ta'ala. Adapun hadis-hadis yang datang dari Ibn Abbas yang secara zahir menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, raaitu Rabbi azza wajal. Yang dimaksud melihat di sini adalah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi dan bukan di alam sadar. Dan telah kita jelaskan pula bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada kaumnya sehingga orang-orang Quraisy pun mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan berita yang dusta. dan bahkan mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Mereka menyebarkan sana kemari tujuannya untuk mengolok-olok kaum muslimin yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan para sahabat yang terdepan di antara mereka adalah Abu Bakar siddiq radhiyallahu an di mana beliau tanpa ada keraguan sama sekali membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Kalaulah ada yang lebih dari itu, maka aku tetap akan beriman dan akan membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dan bahkan sebagian orang-orang kafir Quraisy mereka ingin membuktikan kedustaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap bahwa beliau berdusta, maka mereka pun datang dan menanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat yang ada di Al-Masjidul Aqsa. Yang tidak diketahui kecuali orang yang pernah berangkat ke sana. Dan pada saat itu beliau sedang berada di Hijr di samping Ka'bah, yaitu itu bagian dari Ka'bah Lalu orang-orang Quraisy ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Jalla wa ala yang hendak menampakkan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah Al-Masjidul Aqsa atau gambaran dari Al-Masjidul Aqsa tersebut sehingga beliau melihat dan beliau mengabarkan persis seperti hakikatnya. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka pun terheran-heran dengan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi ma'asyar ikhwah rahimakumullah mereka tetap saja tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lanjutkan berkata Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullahu taala وجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan dirinya untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang pada musim-musim haji. Pada musim-musim haji, sebab amalan haji ini sudah menjadi amalan yang rutin semenjak zaman Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi terjadi perubahan tentunya sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji mereka adalah haji syirik mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar Ka'bah penuh dengan patung-patung berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Jalla wa'ala dan talbiyah mereka talbiyah syirik mereka pada saat talbiyah mereka menambah apa yang tidak diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lalu kata mereka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini tambahan yang mereka tambahkan pada talbiyah yang seharusnya talbiyah ini mengandung tauhid menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tetapi disebabkan karena penambahan ini sehingga talbiyah ini menjadi talbiyah syirik. Maka inilah yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada musim-musim haji ketika mereka berdatangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah tersebut. Wa yaqulu dan beliau mengatakan man rajulun yahmiluni ila qaumihi siapakah orang yang akan membawaku kepada kaumnya fayamnauni lalu dia memberikan pembelaan kepadaku mencegah aku dari gangguan kaumnya hatta uballigha risalata rabbi hingga aku mampu menyampaikan risalah dari Rabbku fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi karena sesungguhnya kaum Quraisy mereka telah mencegah aku untuk menyampaikan risalah dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau berjalan mendatangi orang per orang yang datang pada musim haji. Hada inilah yang beliau lakukan wa ammuhu Abu Lahab la'anahu Allah sementara pamannya Abu Lahab ini yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim Allah melaknatnya wara'ahu selalu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu linnas dan dia mengatakan pada manusia la tasma'u minhu fa innahu kadzdzab. Jangan kamu mendengarkan darinya karena sesungguhnya dia adalah pendusta besar. Beginilah kondisi pamannya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam berjalan mendatangi orang per orang mendatangi kabilah per kabilah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Di belakangnya Abu Lahab bin terus mengikuti kemana dia pergi. Lalu menyampaikan pada orang-orang yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia ini adalah seorang pendosa besar. Subhanallah. Fakana ahya'ul Arab yatahamaunahu. Dan kampung-kampung Arab ketika itu mereka menjaga diri diri mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya selalu menghindar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga diri lima yasmauna min quraish fihi disebabkan karena apa yang mereka dengarkan dari kaum Quraisy tentang beliau sallallahu alaihi wasallam innahu kadhibun innahu sahirun innahu kahinun innahu syair Bahawa beliau seorang pendusta bahwa beliau seorang tukang sihir, bahwa beliau adalah seorang dukun dan beliau adalah seorang yang ahli syair. Inilah lakop-lakop yang mereka sematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. وَيَقُولُونَ أَإِنَّ a inna latariku alihatina mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami karena seorang penyair. Penyair gila ini. Dimaksud ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin. Nah, Apakah merupakan suatu hal yang mengherankan bagi manusia ketika kami mewahyukan kepada seseorang dari mereka untuk memberikan peringatan pada manusia dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan janji yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka beramal saleh. Namun orang-orang kafir, alal kafirun, inna hadza la sahirun mubin. Bahwa dia ini adalah tukang sihir yang jelas. Tukang sihir yang jelas. Ini ucapan-ucapan mereka. Mereka tidak mampu lagi membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wasallam adalah kebenaran semata. Sehingga mereka tidak membantah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun yang mereka sematkan adalah gelar-gelar yang buruk. Tujuannya adalah tamfir agar membuat manusia itu lari dari beliau alaihi salam. Ma'asyiral rahimakumullah, ini kebiasaan ahlul batil. Ahlul batil kebiasaan mereka mendatangkan syubhat. Menyebarkan syubhat di tengah-tengah ahlul haq, di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ahlul haq, ketika ahlus sunnah membantah ahlul batil, dan menyingkap syubhat-syubhat mereka sehingga mereka tidak lagi mampu untuk membantah kebenaran maka biasanya mereka melekatkan gelar-gelar yang buruk ini tujuannya adalah kemudian orang itu tidak senang kepadanya nah dan itu subhanallah kebiasaan ahlul batil pada setiap zaman Nah. Pada setiap zaman. Sebagian mereka menggelari ahlu sunnah al-hasyawiyah. Al-hasyawiyah. yakni kelompok yang yang tidak memahami kandungan Al-Quran. Tidak memahami, tidak mampu berpikir dengan baik, dengan sehat. Nah. Sebagian mereka menuduh ahlu sunnah musyabbiha menyerupakan Allah dengan makhluknya biasanya yang menuduh seperti ini dari kalangan kaum mu'attilah seperti jahmiyah mu'tazilah dan yang lainnya nah sebagian mereka menuduh bahawa ahlu sunnah ini pemecah belah sebagian lagi mereka menuduh dengan membuat gelar-gelar yang buruk istilah wahabiyah ya, yang tujuannya agar kemudian orang lari. Yang pertama kali menyebarkan dakwah ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya tidak ada yang mendahulunya. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah ma'asyar rahimakumullah al-firyah iftiraat fitnah-fitnah sering dilekatkan kepada ahlul haq. Namun yang menjadi Permasalahan adalah siapa yang mendatangkan bukti dan burhan maka dialah yang berada di atas kebenaran. Ad-da'awa idza lam tuqam 'alaiha bayyinat abna'uha ad'iya. Ya. Tuduhan-tuduhan apabila tidak disertai dengan bukti yang jelas hanya sekedar tuduhan. Ya, tidak perlu seorang menoleh kepadanya. Maka telah tertuduh orang-orang dari sebelum mereka dari al ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tukang sihir, gila, dusta, dukun, ahli syair dan seterusnya mengatakan bahwa lafaz-lafaz atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar. Mereka mengatakan ini buatan manusia. Kata Allah, saya akan lemparkan mereka ke dalam neraka sakar. Waliyadzubillah. Nah. Maka ini ma'asyarul rahimakumullah. Kebiasaan ahlul batil. Yang wajib bagi mereka, mereka mendakwahkan kebenaran. Bersabar. Menghadapi kondisi seperti ini. Siapapun dari ahlul haq Ketika dia menyampaikan kebenaran, maka dia pasti akan mendapatkan berbagai macam gangguan dan cobaan yang datang dari kaumnya. Ya, di antara bentuk gangguan itu adalah ya, penisbatan gelar-gelar yang buruk yang sama sekali mereka berlepas diri darinya. Nah, jangankan itu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul Bari tidak selamat dari celaan hamba-hambanya menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki anak. Celaan. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ma salim salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda. Fa ana? Kata seorang penyair, Allah Subhanahu wa taala saja tidak selamat dari makhluknya dan tidak selamat pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hidayah, maka apalagi saya lebih tidak selamat lagi. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا demikianlah kami telah menetapkan setiap nabi itu pasti dia memiliki musuh dari kalangan jin dan manusia maka ini sunnatullah, masyarul ikhwah rahimakumullah. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah bersabar di atas dakwah, bersabar di atas al-haq sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Akadzibu yaqdhifunahu biha min tilqa'i anfusihim. Kedustaan-kedustaan yang mereka lemparkan dari diri diri mereka sendiri. Karangan-karangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak sepakat ada yang mengatakan dusta, ada yang mengatakan dukun, ada yang mengatakan ahli syair, ada yang mengatakan tukang sihir, ada yang mengatakan gila. Gak sepakat. Ya, karena ini hanya karangan-karangan yang mereka buat. Tujuannya adalah untuk membuat orang itu lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusghi ilaihim man la tamyiza lahu minal ahya. Sehingga didengarkanlah ucapan orang-orang Quraisy ini orang-orang yang mereka tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil dari kalangan orang-orang yang hidup. Ya, asal dengar, oh gitu ya. Sudah. Sekedar gosip yang disebarkan, maka dia menerima begitu saja. Ini kebanyakan mereka, orang-orang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Tidak bisa melakukan pengecekan terhadap berita-berita yang disampaikan kepadanya. Semua ditelan bulat-bulat. Dan ini tidak benar ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang wajib bagi seorang muslim adalah at fima yasma' wa fima yanqul berhati-hati dari apa yang dia dengarkan dan apa yang dia nukil, apa yang dia sampaikan. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan berdusta ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Semua yang dia dengarkan dia terima semuanya tanpa pengecekan, tanpa tathabbut, tanpa tabayyun. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah Ya. Kebanyakan kebiasaan mereka. Wa ammal alibau adapun orang-orang yang berakal mereka ya menggunakan akalnya, mereka memanfaatkan akalnya. Fa innahum idza sami'u kalamahu wa tafahhamuhu syahidu bi anna ma yaquluhu haqq. Adapun mereka mereka yang berakal apabila mereka mendengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka memahaminya dengan baik mereka akan mempersaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran wa annahum muftaruna alaihi dan bahwa mereka orang-orang Quraisy itu telah berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam fayuslimun maka mereka pun masuk ke dalam Islam oleh karena itu yang masuk ke dalam Islam ini benar-benar orang-orang yang dari kalangan ulul albab. Orang-orang mereka betul-betul memanfaatkan akalnya. Menunjukkan kepintarannya. Ini ma'asyar ikhwar rahimakumullah. Adapun mereka yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi saw, alaihi wasallam meskipun dalam hal ilmu dunia mereka maju namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya, karena mereka tidak mampu untuk menjadikan akalnya mengarah kepada kebenaran. Tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian beliau berkata Rahimahullah taala faslun pasal yang berikutnya wa kana mimma sana'a Allah li ansarihi min al-Aus wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min al madinati anna nabiyyan mab'uthun fi hadha az-zaman dan termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi penolong-penolongnya yakni dari kalangan kaum Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj dua suku terbesar yang ada di kota Madinah annahum kanu yasma'una min khulafaihim bahwa mereka ini orang-orang yang dahulunya mereka adalah orang-orang kafir juga. Dahulunya mereka juga penyembah berhala dari kalangan Aus dan Khazraj. Nah, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu seringkali mendengarkan dari sekutu-sekutu mereka min, min Yahudil Madinah dari orang-orang Yahudi Madinah. Ini sudah pernah kita bahas ya. Pada awal-awal kali kita menjelaskan tentang Eh, berita diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berita tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di Madinah itu mereka orang-orang yang dahulunya kafir mereka hidup bersama dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sering kali menyampaikan kepada mereka ketika mereka diganggu, ketika mereka disakiti, kata mereka, kami bersabar sebentar lagi akan datang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman apabila dia telah diutus maka kami akan mengikutinya dan kami memerangi kalian bersama nabi ini nah ini ucapan mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu bi kafaru bihi tatkala telah datang kepada mereka kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirlah mereka anna nabiyan mab'utsun fi hadzal zaman dari orang-orang Yahudi ini seringkali mengatakan bahwa ada seorang nabi yang akan diutus pada zaman ini. Wa yatawa'adunahu bihi idza harabuhum dan mereka selalu menjanjikan kepada mereka apabila orang-orang kafir ini memerangi bangsa Yahudi ketika itu. Wa yaquluna dan mereka mengatakan inna sanaqtulukum ma'ah qatla 'adin wa irm. Kami akan memerangi kalian, akan membunuh kalian bersama dengan nabi tersebut seperti diperanginya kaum 'ad dan irm. Wa kana al-ansaru yahujjuna al-baita kama kanat al-arabu tahujjuh. Maka kaum Ansar mereka juga ada rutinitas mereka berhaji ke Baitullah sebagaimana keumuman bangsa Arab mereka berhaji ke Baitullah wa ammal yahudu fala adapun orang-orang Yahudi mereka tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila Allah taala maka tatkala kaum Ansar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah wa ra'au amarati sidqi alaihi dan mereka melihat tanda-tanda kejujuran, tanda-tanda kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kalau mereka pun mengatakan, "Hadza wallah alladzi tawa'adakum yahudu bihi." Inilah demi Allah yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Fala yasbiqunnakum ilaih. Jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi dalam beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terjadi sebaliknya orang-orang Yahudi enggan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali segelintir dari mereka. Sementara orang-orang yang dahulunya musyrik yang memerangi orang-orang Yahudi justru mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal hidayah biadillah. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang dahulu mereka musyrikin. Naam. Yang mereka memerangi Yahud. Yang ketiga itu status mereka sebagai ahlul haq. Karena mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Nah. Namun disebabkan karena hasad, bagi. Enggan mereka beriman kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan bangsa Arab bukan dari kalangan Bani Israel. Maka mereka pun kufur sementara yang dahulunya mereka musyrik mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini beliau menyebutkan kejadian ini sebagai permulaan ya awal-awal persiapan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Disebabkan karena kaum Ansar tatkala mereka sebagian mereka berhaji ke Baitullah Haram bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mulai satu persatu masuk ke dalam Islam. Sehingga terjadilah baiat-baiat, baiatul Aqabah dan yang lainnya sampai kemudian kejadian atau peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau jelaskan pada Eh, pasal-pasal uh, yang berikutnya insyaallah taala sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah